bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Saya tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Laki Tandi. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Naskah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-24 ini didukung para pemain Ferry Fadli sebagai Batara, Riani sebagai Rana Dewi, Aswin sebagai Rakit Tanding, Setiawan sebagai Parta, Yeyen sebagai Ati, Ana Sambayon sebagai Mak Rompang, Eli Burhan sebagai Nyisepi, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Indra Mahendra dengan sutradara Denny Benhart. Pada kisah yang lalu diceritakan, Dari sudah dapat meloloskan diri dari maksud jahat tetua dusun yang bernama Tuk Dampel. Bahkan Tuk Dampel dibunuh oleh Indang sebagai balas dendam penghuni negeri Biru itu. Ketika perpisahan antara Indang dan Wulandari terjadi, keduanya sangat sedih. Wulandari sedih karena dia merasa bahwa Indang sangat baik padanya. Begitu pula Indang. Perempuan itu mengangkat Wulandari sebagai adiknya karena dia teringat pada adiknya yang hilang bernama Rana Dewi. Kini Indang sudah kembali ke negerinya di dasar laut. Sedangkan Wulandari berjalan pulang ke kampung halamannya. Sementara itu di negeri di balik awan, Batara bertemu dengan Rana Dewi. Batara pun sangat terkejut karena wajah Rana Dewi sangat persis dengan Dari, sehingga Batara menyangka bahwa Rana Dewi adalah Dari. Sebenarnya apa tujuanmu datang kemari, Batara? Selain mencari kidak sayang kau sangka masuk ke tempat kami ini. Aku kemari sebenarnya tidak sengaja Rakit Tanding. Bahkan aku sampai di desa Bojong Nangka pun, aku tidak sengaja. Aku hanyut di tengah laut. Lalu dua orang nelayan menemukan dan menyelamatkan aku. Kenapa kau sampai berada di tengah lautan Batara? Aku sedang pergi mencari obat untuk guruku. Kata orang obat itu ada di dasar laut, di negeri Karang Biru. Oh, Karang Biru. Kenapa kau terkejut mendengar nama negeri Karang Biru, Uh, <laughs> eh, uh, tidak apa-apa. Apakah kau kenal negeri itu? Uh, tidak. Teruskan ceritamu, Batara. Kata orang, di negeri itu ada obat yang bisa menyembuhkan sakit guruku. Tapi sayang, belum sampai aku di sana, aku sudah hanyut di tengah laut. Apa sakit gurumu? Sakit lumpuh. Lumpuh sejak kecil atau bukan? Lumpuh karena terkena ilmu musuhnya. Lalu siapa musuhnya itu? Nama musuhnya itu Nyerupas, berasal dari negeri Karangangin. Dia. Apakah kau kenal dengan Nyerupas? Oh, ah, tidak. Tapi aku pernah mendengar namanya. Ilmu-ilmunya sangat berbahaya. Sulit gurumu disembuhkan bila tidak dapat obat yang betul-betul mujarab. Apakah kau tahu obat yang bisa menyembuhkan guruku itu? Iya, aku tahu. Yang punya obat itu adalah Nyirupas. Selain Nyirupas? Ada, tapi sulit mencarinya. Buktinya kau tidak bisa mencarinya, bukan? Iya, tapi aku tetap ingin mencarinya. Walaupun di mana dan kemanapun, aku tetap akan pergi mencari obat itu. Sekarang bagaimana keadaan guruku? Aku tidak tahu, karena hampir satu tahun aku tinggalkan guruku. Apakah tidak terniat di dalam hatimu untuk pulang melihat keadaan gurumu? Ada, tapi aku sudah tidak tahu jalan untuk pulang. Karena aku terdampar di negeri yang asing. Bahkan aku pun sudah sampai di negerimu ini. Tanpa aku sengaja. Ya. Kasihan juga nasibmu, Batara. Namun sayang, aku tidak bisa menunjukkan jalan pulang ke kampungmu, Batara. Ya, tidak apa-apa. Ah, Rana Dewi melintas di dekat pilar itu. Aku selalu terkejut melihatnya. Wajahnya sangat mirip dengan Wulandari. Itu adikku Rana Dewi. Oh, iya. Kau pasti ingat pada Wulandari, bukan? Iya. Wajah Rana Dewi sangat mirip dengan Wulandari. Sehingga aku selalu terkejut kalau melihat Rana Dewi. <laughs> Iya. uh, rasa ingin pulang ke kampungku bertambah besar.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 Rambutmu masih panjang seperti dulu, Rana Dewi. Iya, Kanjeng Raka. Rambut inilah kesayanganku. Sehingga aku selalu merawatnya seperti ini. Apa tidak ada dayang yang mau menyisir rambutmu yang panjang ini, Rana? Aku tidak mau orang lain yang mengurus rambutku ini, Kanjeng Raka. Aku takut rambutku rusak. Kalau melihat rambutmu yang panjang dan bagus ini, aku teringat Kakanda Indang Dewi. Rambut Kakanda Indang Dewi persis seperti rambutmu. Bahkan dia juga tidak dirawat oleh orang lain iya ya Kanjeng Raka. Bagaimana keadaan Kakanda Indang Dewi sekarang ya? Sudah lama kita tidak bertemu dengan dia. Aku sangat rindu pada Kakanda Indang. Iya, aku juga. Tapi kita belum bisa ke sana. Kekuatan kita belum bisa menaklukkan negeri Karangbiru. Sehingga rasa rindu ini harus kita pendam dalam-dalam. Rana Dewi, aku kemari ingin bicara padamu. Apa yang akan Kanjeng Raka sampaikan kepada saya? Ya, tentang mimpimu. Wah, itu. Bukankah di dalam mimpimu kau bertemu dengan calon suamimu? Iya. Bukankah laki-laki di dalam mimpimu itu adalah tamu kita yang bernama Batara? Uh, iya. Nah, kenapa sekarang tidak kau hiraukan kehadirannya di istana kita ini? Hmm? Karena sifatnya tidak seperti yang aku temukan di dalam mimpiku. Sifatnya baik, kan? Jangan kau salah duga. Aku tidak suka pada dia. Karena dia selalu menganggap aku Landari. Padahal aku bernama Rana Dewi. Iya kan Kanjeng Raka? <laughs> Berarti kalian sudah pernah bertemu muka? Sudah beberapa kali Kanjeng Raka. Hmm. Tapi selalu Rama itu yang disebutnya. Sehingga aku menjadi kesal. Apalagi kata gadis-gadis di sini. Pertama-tama, dia masuk ke negeri kita ini. Dia sudah menunjukkan sifat sombongnya. Padahal gadis-gadis yang dihadapinya semua cantik-cantik. Tapi kecantikan itu tidak digubrisnya. Tapi kecantikanmu digubrisnya kan, Rana Dewi? Buktinya dia selalu terkesima melihat kecantikanmu. Hmm? Tapi aku tidak mau disamakan dengan perempuan yang bernama Wulandari itu, Kanjeng Raka. Iya, dan berarti kecantikanmu sama dengan Wulandari. Apakah Kanjeng Raka pernah melihat Wulandari? Oh, ah, belum. Namun yang penting Wulandari pasti cantikmu. Dan Wulandari itu adalah kekasih Batara. Dari mana Kanjeng Raka tahu? Dia yang bilang padaku. Aku juga menduga bahwa Wulandari itu pasti kekasihnya. Karena nama itu yang selalu mempengaruhi dirinya. Nah, Rana, sekarang tinggal kau mengubah pikirannya dengan ilmu, Sehingga nama Wulandari itu hilang dari pikirannya. Tinggal namamu yang selalu jadi ingatannya. Aku tidak mau begitu, Kanjeng Raka. Kenapa tidak mau? Aku mau cinta itu betul-betul datang dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan dipaksa melalui sebuah ilmu seperti yang Kanjeng Raka anjurkan itu. Alah, pelajaran siapa lagi yang kau ikuti itu Rana Dewi? Dulu, Kakanda Indang Dewi pernah menasihati aku seperti itu Kanjeng Raka. Dia bilang, cinta itu harus datang dari lubuk hati yang paling dalam. Bukan paksaan atau semacamnya. Karena cinta yang dipaksa tidak akan langgeng selamanya. Hal inilah yang aku tanyakan ketika Kakanda indang Dewi mau menikah dengan Kakang Gentung. Dan lihatlah mereka, cinta mereka abadi, walau apapun yang harus mereka hadapi. Ya, memang betul kata-kata Indah. Tapi aku khawatir, kalau kau tidak berminat pada Batara, maka kau tidak akan punya suami seumur hidup. Jadi kau tidak mencintai Batara? Orang yang selama ini kau tunggu-tunggu? Hmm? Orang yang selama ini kau idam-idamkan? Aku mencintainya. Tapi bukan Batara tamu kita ini. Lalu Batara yang mana lagi, Rana Dewi? Batara yang aku temui di dalam mimpiku. <sighs> Susah juga mau hadir.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 kita tinggalkan Batara yang sedang tersesat di negeri di balik awan. Negeri yang sebenarnya bernama Kerajaan Purwaka. Kini kita ikuti usahanya sepi mengejar Mak Rompang yang pada saat sekarang ini bisa dihancurkan. Karena Mak Rompang tidak di dalam kekuatan aslinya. Nyi Sepi sedang mengejar Mak Rompang ke dalam hutan di dekat hulu sungai Tembesi. Sedangkan Mak Rompang kembali ke rumah pasangan suami istri yang bernama Parta dan Ati. Ada apa, Ti? Ada apa? Itu, itu kan. Oh, istrimu. Nyai Rompang. Istrimu rupanya penakutan. Ah, maaf, Nyai. Mungkin karena bawaan istriku yang sedang hamil, Nyai. Oh, rupanya istrimu sedang hamil muda ya. Ah, silahkan duduk, Nyai Rompang. Ya. Ah, aku takut, Kang Parta. Kenapa perempuan ini datang lagi? Bukankah dia dikejar-kejar oleh nenek lumpuh itu? Ah, biar saja, Totik. Itu urusan mereka. Yang penting kita memberikan kesempatan pada orang-orang pengembara yang butuh istirahat malam hari. Cari malam kemari? Ah, tidak. Kenapa Nyai dicarinya, Nyai? Memang. Sejak dulu Nini itu begitu padaku. Padahal aku tidak salah apa-apa. Nyai kenal dengan Nini itu? Dia tetanggaku. Oh, tetangga. Apakah tidak ada kusir kereta yang mencariku kemari? Kusir kereta? Nama kusir kereta itu Kidaksa. Nggak ada, Nyai. Nah, kalian dengar suara itu? Suara, suara apa, Nyai? Suara kereta kuda. Ya, ya. Aku mendengar suara kereta kuda mendekat kemari, Nyai. Ah, kau mendengarnya, Ati? Uh, uh, iya, kereta kuda itu datang menjemputku. Apakah kereta kuda itu kepunyaan Nyai? Iya. Wah, Nyai Rompang ini bukan orang sembarangan, Ti. Buktinya, dia punya kereta kuda. Hmm? Setidak-tidaknya, dia anak bangsawan atau anak orang kaya. Tapi aku tetap takut padanya, Kang. Aku... Diam, toh. Kereta kuda itu sudah semakin dekat, Nah, nah, nah. Mungkin yang mengetuk pintu rumahku adalah kusir kereta kudanya Rompa. Bukan, bukan. Kusir kereta kudaku masih jauh. Oh. Bukakan saja, Kakang. Siapa tahu Nini lumpu itu datang lagi. Jangan! Kenapa jangan Nyai Rompang? Aku tidak mau bertemu dengan Nini Lumpuh itu. Nini itu juga butuh istirahat seperti Nyai di sini. Jangan! Apakah kamu ingin mengadu-ngadu aku dengan Nyai itu? Ha? Aku tidak berpikir begitu. Aku hanya kasihan pada Nini yang lumpuh itu. Hei! Bukakan pintu! Aku bilang jangan. Nini ini juga butuh istirahat. Kurang ajar kau. Kau rupanya mencoba mengadu-ngadu aku dengan tetanggaku itu, ha? terima kasih. Keluar kau! Sekarang ketemu kau siluman tak berkepala. Aku takut. Ah! Kepalaku! Kau apakan kepalaku? Oh. Tidak berkepala. Hati-hati kalian. Dia ini siluman yang sangat berbahaya. Ah, ah. Eh, iya, iya. Mau apa kau? He? Maju kau rompang. Kau tidak punya kepala sekarang. Kau tidak punya kekuatan lagi sekarang. Sehingga malam ini aku akan menghukummu. Tolong aku, Kak. Iya, kau serang aku, maka perempuan ini yang akan mati. Kau buat jadi tameng dia. Seranglah. Kak, Nini, tolong aku. Tenangnya. Akan aku tolong kau dari cengkramannya. Oh, istriku! Ati! Ati!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 membuat Maklum Pangkalang kabur, sementara istri Parta tiba-tiba pingsan. Nah pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini esok hari pada waktu dan gelombang yang sama. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak Rompang episode ke-14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 yeah, yeah.